wal Jemaah atau dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang membawa perbaikan kepada masyarakat membawa perbaikan kepada umat pertama-tama bahasanya mereka dulu baik kemudian mereka memperbaiki orang lain. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tentang dua hal ini. Nah, tentang baiknya seseorang yang diselakan dengan sholat. Seseorang dikatakan baik apabila dia mengamalkan amalan-amalan sholat kebaikan. Kemudian apabila kebaikan kita tersebut berdampak juga kepada orang lain namanya muslih atau islah. Nah, orang yang melakukan kebaikan untuk diri pribadi namanya solihun. Soleh. Orang yang melakukan perbaikan kepada orang lain namanya muslih. Dan kedua hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Adapun manfaat dari orang baik, ya dia melakukan kebaikan khususnya untuk diri sendiri. Dia janjikan untuk masuk ke dalam surga bersama para nabi bersama siddiqi, bersama syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka Dari kalangan para nabi Sintiku, ya, orang-orang yang membenarkan para nabi Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid Serta aswalihun orang-orang yang melakukan kebaikan Khususnya untuk diri sendiri Dan mereka adalah sebaik-baik teman duduk Sebaik-baik teman yang diajak Kemudian ketika dia melakukan perbaikan juga untuk orang lain. Dia baik, dikatakan soleh. Kebaikan dia berdampak kepada orang lain, namanya muslim. Ini pun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kemudian keutamaan dari orang-orang yang melakukan perbaikan kepada orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatannya. innal ajr man ahsana kata kata Allah Subhanahu wa taala wallahu Nah, dampak baik yang lainnya dari orang yang melakukan kebaikan yang berdampak kepada orang lain namanya muslim atau Islam adalah Allah Subhanahu wa taala akan menangkal dengan keberadaan mereka begitu banyak musibah dan malapetaka. Nah, dikarenakan ketika tidak ada orang baik, ketika tidak ada perbaikan, kalau begitu yang ada adalah keburukan. Ketika merajalela yang namanya keburukan, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bencana, musibah, malah malapetaka. Tidak ada bencana, musibah dan malapetaka datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena keberadaan orang-orang buruk. Tidak adanya orang-orang baik. Nah, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau bermimpi. Kemudian beliau bangun tengah malam. Setelah mimpi tersebut, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat mimpi tersebut, la ilaha illallah wa lil arab min syarrin qad iqtarabat qad futihat min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa baina ya kata Abu Salamah radhiyallahu anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di tengah malam, kemudian beliau mengucapkan, tidak ada sesembahan yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Beliau mengedepankan ungkapan ini menunjukkan bahwasanya apa yang akan beliau sebutkan setelahnya adalah perkara yang penting. Kemudian kata beliau, celaka bagi bangsa Arab dengan musibah yang hampir dekat terjadi. Sungguh telah terbuka jebol dari benteng Ya'jud dan Ma'jud seukuran ini. Kemudian beliau mengisahkan dengan dua jari beliau. Nah, seujung jari. Beliau memberikan peringatan kepada umatnya akan kecelakaan yang hampir terjadi. Kemudian Ummu Salamah sebagai orang yang mendengar hadis tersebut dari Rasulullah SAW secara langsung memberikan sangkaan bahwasanya ya Rasulullah anuhliku wa fina solihun wahai Rasulullah apakah kita akan celaka padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang baik masih ada orang-orang baik kata Rasulullah SAW naam idza kasura khabath iya akan terjadi bencana akan turun malapetaka akan ada musibah ketika kejelekan lebih dominan ketika keburukan lebih banyak daripada orang lain artinya ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an bahwa keberadaan orang baik di tengah-tengah kita bisa jadi itu adalah naam sebab keselamatan apalagi dengan keberadaan orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain ini juga diantara sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjaga bencana, tidak menurunkan malapetaka, tidak mendatangkan musibah dengan keberadaan orang-orang yang melakukan perbaikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, nah dalam Al-Quranul Karim. <clears throat> Falaula minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan minhum. In illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladziina dhalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin bidhulmin wa ahluha muslimun. Potongan ayat yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura dhulmin wa ahluha muslimun. Muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa satu negeri, sekelompok kaum, satu tempat karena mereka melakukan perbuatan kedzaliman eh ketika masih ada di tengah-tengah mereka orang yang melakukan perbaikan. Jadi ini dampak dari keberadaan orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala akan mencegah begitu banyak musibah bencana malapetaka yang ditimpa mungkin pada sebagian tempat dan tidak ditimpakan kepada sebagian tempat yang lainnya ketika sudah ada perbaikan. Makanya para pembantu jami'an jangan berhenti untuk melakukan pertama kebaikan untuk diri sendiri, kemudian kebaikan juga yang berdampak kepada orang lain. Namanya islah perbaikan. Makanya keberadaan ahli sunnah di suatu negeri, apalagi mereka menerapkan hal ini, memperbaiki diri sendiri namanya orang soleh, memperbaiki orang lain namanya muslim. Nah, dengan sebab itu akan turun anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala akan tidak menimpakan musibah kepada mereka. Makanya apa dikatakan oleh Syekh Mubil rahmatullahi alaih tepat. Bosnya keberadaan dakwah ahlu sunnah di suatu tempat itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya motivasi bagi kita sebagai pemikul, sebagai pembawa bendera dakwah ahlu sunnah wal jamaah untuk terus menebar kebaikan, untuk terus menyebarkan kebajikan. Seandainya pun tidak ada orang yang memuji kita karena kita menyebarkan kebaikan, Allah yang mengetahui isi hati kita. Barakallahu fikum jami'an kita lanjutkan. Beliau sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Habibullah Ta'ala membawakan kepada kita tentang hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh dakwah ahli sunnah wal jamaah dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak di dalam naam pintu-pintu dakwah. Kata beliau berikutnya pada halaman ke-24 dari cetakan ini. Di antara kebaikan yang disebarkan oleh dakwah sunnah adalah wa ya'muruna bil ihsani ila al jar wa tad'u ila makarimil akhlaq wa rifqi wal lini wat tajawuzi 'anil mu'sir wa turghibu fil fit taysiri 'alal mu'sirin kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan wa aba musa ila al yaman yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru dan lanjutan hadisnya lagi watatawa'a wala takhtalifa atau watatawa wala takhtalifa pada saat itu bahwasanya eh, mereka yang didakwah ahli sunnah memerintahkan kepada memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga menyeru kepada akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur nah Ikhwan kiram barakallahu fikum dakwah sunnah begitu indah digambarkan oleh para ulama. Wallahi orang yang masuk dalam lingkaran dakwah sunnah beruntung, senang, gembira. Namun bukan jangan jadikan dakwah sunnah cuma sekedar pujian di dalam lembaran-lembaran buku para ulama. Nah, hendaknya keindahan pujian para ulama kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma di buku, tapi jadikan, realisasikan itu dalam kehidupan kita. saya dakwah ahlu sunnah adalah berbuat baik kepada tetangga. Dakwah ahlu sunnah adalah enam, menyeru kepada budi pekerti yang luhur. Demikian juga dakwah ahlu sunnah adalah dakwah wahid kiwalin. Mereka mengajak untuk melakukan enam, lemah lembut, بلغ ذلك والتجاوز عن musir. memberikan keringanan bagi orang yang berat dalam hal mungkin mereka punya sesuatu kepada kita tak utang piutang sewa menyewa nah memberikan kelonggaran Waturragibu fit taisiri alal mu'sirin serta mereka pun menyemangati untuk memberikan keringanan, kemudahan bagi orang-orang yang terdapat kesusahan membantu, peduli ketawa, kepada sesama, memiliki sifat sifat solidaritas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro beliau kembali kepada keluarga beliau dalam hal ini adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada sang istri perkara yang barusan dia dapati yang belum pernah dia dapati sebelumnya, menakutkan, mengerikan. Nah, kemudian Khadijah radhiyallahu anha dia memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW dengan argumen-argumen yang dia miliki. Apa yang didapat oleh Rasulullah SAW menurut menurut Khadijah binti Khuwailid sang istri akan mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau adalah orang yang memiliki sikap solidaritas tinggi sering membantu sesama. Nah, kata Khadijah radhiyallahu anha, "Wallahi la Allahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalb." وتعين على المعضوع وتعين على ala على سبيل الحق kata Khadijah binti Khuwailid sang istri demi Allah Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakan engkau tidak mungkin akan menelantarkan engkau dari mana? Dari mana alasan Khadijah? Karena dia melihat Nabi SAW memiliki sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya adalah engkau sering membantu sesama, memiliki solidaritas yang tinggi, membantu orang yang membutuhkan, menyambung tali silaturahmi, dan perkara-perkara yang mulia. Orang yang melakukan perkara tersebut menurut Khadijah radhiyallahu anha tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum jami'an. Nah, mengajak kepada budi pekerti yang luhur, mengajak atau nah, mengajak kepada lemah lembut, membantu orang yang kesusahan merupakan bukti orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala bela, akan Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan terbukti dari apa yang diucapkan oleh Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atana. Ketika beliau mengutus Muad dan Abu Musa ke negeri Yaman. Dua orang ini beliau utus sebagai dai. Muad bin Jabal diutus ke negeri Yaman tuh khususnya daerah nah pegunungan dataran tinggi Abu Musa al-Ash'ari diutus oleh Rasulullah langsung ke negeri Yaman ke daerah pesisir nah Sawahir dekat pantai keduanya diutus pada satu waktu yang sama Kemudian Nabi SAW memberikan wejangan kepada mereka berdua untuk yasiru wala asiru. Berikanlah kalian kemudahan dan jangan kalian membuat keberatan. Nah, dakwah dakwah agama Islam membawa kemudahan, namun perlu diberikan tanbih bahwasanya agama ini mudah namun jangan bermudah-mudahan. Agama ini gampang namun jangan bergampang-gampangan. Standarisasi tentang kemudahan kita menggunakan Al-Qur'an dan hadis. Ketika Al-Qur'an mengatakan itu adalah mudah, kita juga mempermudah. Ketika hadis mengatakan itu adalah mudah, kita juga mempermudah. Bukan berarti setiap perkara kita enam bermudah-mudahan di dalamnya. Wabashiru waratunafiru Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Nah, mungkin karena sebagian orang karena minimnya ilmunya dia, akhirnya apa yang dia ketahui atau apa yang dia tidak ketahui lebih banyak dari apa yang dia ketahui, kemudian dia memberanikan diri untuk terjun ke medan dakwah. Akhirnya al-ifsad akrobu ilaihi min al-islah. Akhirnya merusak lebih dekat kepada dia daripada dia memperbaiki masih terngiang-ngiang di kepala kita. Barakallahu fikum. Ucapan guru kami Syekh Yahya Habibullah Ta'ala beliau mengatakan bahwasanya al ashab sana wasana sanatain al ifsad ilaihim min al islam. Ya, orang yang yang belajar hanya dalam jangka kurun waktu satu atau dua tahun saja kerusakan kepada dia lebih besar daripada perbaikan. Apalagi dia berdiri sendiri tidak ada nah teman yang bergandengan tangan dalam dia dengan dia ke kerusakan lebih dekat kepada dia daripada perbaikan. Apalagi dia tidak punya memiliki dan tidak memiliki hubungan dengan para ulama untuk berkonsultasi dalam materi dakwah. Nah, tidak memiliki komunikasi, berjalan sendiri. Sobat, apa yang beliau katakan ya, guru kami Syekh Yahya tersebut adalah tepat dan terbukti. Ini yang terjadi di lapangan. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya Nah, al-masyakilud da'wiyah ta'ti min kibali al-kusala fi al ilmi. Atau sama dengan ucapan beliau tersebut. Muskilah-muskilah dakwah, eh, problematika dakwiyah datang dari kalangan orang-orang yang malas menuntut ilmu. Hanya mau sekitar mendapatkan gelar ustaz, syekh, kemudian dalam kurun waktu yang singkat pulang ke kampung halamannya berdakwah padahal dari sisi enam fondasi ilmu mini. Akhirnya seperti ini. Masyakil da'wiyah yang lebih banyak datang dari sisi dia daripada perbaikan. Wallahul masya'an. Lanjutan hadisnya secara lengkap dalam ini. Nah, wa tatawa'u wa la takhtalifu. Datang juga dengan lafad musanna. Yassiro wa la tuassiro wa bashira wa la tunafiro. wa tatawa'a wa la takhtalifa. Wa tatawa'a, eh, saling mencocokilah kalian, jangan saling berselisih khususnya ketika terjadi perselisihan kita punya solusi yang baku. Ini kembali kepada kitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya ini ada pada dai ahli sunnah wal jamaah. Nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemilik dakwah kepada enam calon dai yang beliau utus ke negeri Yaman ada dua muat bin Jabal ke dataran tinggi negeri Yaman Abu Musa al-Ash'ari ke daerah pesisir boleh berikan nasihat yang agung ini hendaknya ini juga ada pada dai ahli sunnah Berikan kemudahan, jangan membuat keberatan. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Serta enam, berkesesuaianlah dan jangan saling berselisih. Kajian ini dengan satu bab yang penting. Hendaknya diketahui oleh setiap dai bahwasanya seperti inilah. Nah, seperti inilah hendaknya seorang dai yang sunnah berjalan membawa perbaikan. Ada perubahan yang dia bawa Bahkan bangsa Arab sendiri atau nah, maksud kami bangsa barat mereka mengakui bahwasanya semenjak peradaban umat manusia menduduki permukaan bumi Nah, perubahan yang paling signifikan adalah perubahan yang dibawa oleh seorang sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perubahan yang dibawa luar biasa mendunia. Bukan cuma jazirah Arab saja. Nah, bermula dakwah Rasulullah SAW dari kota Makkah dari kota Makkah saja. Kemudian meluas sampai Nabi SAW meninggal dunia sejazirah Arab. Setelah beliau meninggal dunia bahkan nah dalam dalam sejarah Islam mencatat bahwasanya kekuasaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai dua per tiga dunia, artinya lebih daripada setengah. Dan itu terjadi zaman Utsman bin Affan. Dilanjutkan sampai ke Naam Bani Umayyah, sampai ke Eropa, di Spanyol, Cordoba, sampai ke enam arah Rusia bahkan sampai ke kita Indonesia paling timur dari bumi itu apa perbaikan artinya dakwah Rasulullah SAW membawa perubahan yang signifikan yang ini juga diakui oleh musuh-musuh Islam kata beliau berikutnya Nah, pada halaman yang sama hendaknya ahlu sunnah wal jamaah juga adalah watahussu ala al-afwi wasofhi anil musi wa tuslihul masyakil wa tuslihul masyakil bainan nas وبالطرق الشرعية بعيدا عن الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع كالهجر والغيره فدعوة أهل السنة تسعى لإصلاح المجتمع إصلاحا شاملا تصفية وتربية Dakwah sunnah juga mengajak kepada enam memberikan ampunan. Nah, memberikan ampunan, jangan balas dendam. Wasofhi anil musi serta memberikan pemaafan kepada orang yang salah atau keliru. Ada pula dasar hukumnya dari kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Khudil afwa wa bil urf wa a'rid 'anil jahilin. Tempulah jalan pemaaf. Perintahkanlah kepada kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang jahil. Aku membeli sikap balas dendam pada perkara khususnya pribadi itu bukan cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu kata dia kana ma makana nah makana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaskhuf fil wala sakhaba wala yujzi'u sayyi'a bisayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering berteriak-teriak di pasar. Bukan orang yang suka membuat kekacauan. Bukan juga membalas kejelekan dengan kejelekan. Namun, nam ya'fu wa yasfah. Memaafkan dan mengampuni. Inilah cermin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga kata Aisyah radhiyallahu anha, "Nam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau nama kata Aisyah radhiyallahu anha la yantakimu li nafsi innama yantakimu lillahi dan tuhikat hurumatullah Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas pada pribadi beliau. Beliau tidak pernah membalas ketika pribadi beliau yang dilanggar. Namun beliau membalas apabila itu adalah berkaitan dengan agama Allah agama Allah dicela, agama Allah diinjak-injak, agama Allah yang dilecehkan. Nah, beliau adalah orang yang paling pertama tampil terdepan untuk membela agama Allah. Namun ketika pribadi beliau di, di, dilanggar, diinjak-injak, beliau tidak pernah membalas dengan hal tersebut. Beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dicela bahwa beliau adalah orang gila, dicela bahwa beliau adalah pendusta, tukang sihir, dukun dan semisalnya, beliau tidak pernah membalas sama sekali. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh berbicara di sini, waktu sulhul masyakil bainan nas. Dakwah sunnah juga adalah melerai. Nah, memperbaiki permasalahan di tengah-tengah manusia. Jadi kembali kepada judul bab di atas bahwasanya dakwah al membawa perbaikan, bukan membawa kerusakan. dibilang. Paling minimnya, kalau tidak bisa membuat perbaikan, jangan melakukan kerusakan. Tidak setiap orang mungkin mampu untuk melakukan hal tersebut. Kalau tidak bisa berbagi kebaikan, paling tidak jangan membuat kejelekan. Kaidah sunnah ada orang yang paling pertama menghilangkan kejelekan serta men, nah, berbagi kebaikan. Namun itu semuanya eh, ditempuh eh, untuk memperbaiki problematika kehidupan, masalah di antara umat manusia di Turki syariah dengan jalan-jalan yang syar'i. Jangan juga tanazul. Jangan juga yang penting orang senang. Nah, tempuh saja jalan-jalan yang barakallahu fikum. Yang penting mereka senang. Menjadi syariat sedikit tidak apa-apa. Dan sekarang terjadi. Mereka mencari jalan pintas yang penting manusia senang. Ternyata mereka mampu apa? Nah, mereka mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki memperbaiki masalah tanpa masalah baru. Itulah yang tepat bukan memperbaiki masalah yang terjadi di kalangan umat manusia, kemudian dengan cara yang ditempuh adalah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis kata Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa <clears throat> man manil tamasa ridallah bisakhatin nas ardallahu anha wa nam ardallahu ardallahu lahu ardo wa ardo nas wa ardon nas wa manil tamasa ridon nas bisa bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhata wa nas. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun umat manusia tidak senang. Perhatikan. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun orang kebanyakan orang tidak senang kepada dia. Allah akan ridho kepada dia dan membuat orang lain pun ridho kepada dia. Intinya Allah. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia yang membuat Allah murka, Allah murka, kepada dia dan membuat orang lain pun murka kepada dia. Jadi kita cari satu-satunya adalah keriduan Allah. Tak peduli orang nah seisi bumi menyelisihi kita. Yang penting Allah tabaraka wa taala. Kalau kita kehilangan teman, masih ada teman yang lain bisa kita cari. Tapi kalau kehilangan Allah, di mana kita mencari Allah Subhanahu wa taala? Jangan tenazul. Membuat perbaikan jangan dengan cara-cara yang membawa kerusakan. Makanya boleh berikan tanda di sini bahwasanya nah, permasalahan yang terjadi di umat manusia kita obati, kita cari solusi dengan jalan-jalan yang syar'i. dan anil a'raf al adatil qabliyah, menjauhkan diri dari tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan na'am kesukuan. Al-mukhalifat ini syar'i yang menyelisih syariat. Tidak ikut dengan kesalahan orang. Baiklah kita datang dengan perbaikan. Kalau manusia salah, kemudian kita hanya diam dengan kesalahan tersebut, kapan akan tersebar yang namanya kebaikan? Kapan umat manusia bisa membedakan antara hak dan batil? Kalau mereka bikin kesalahan, kita hanya diam. Atau kalau mereka melakukan kesalahan, yang penting mereka tenang. Nah, kita ikut-ikut membuat kesalahan. Kalhajri wa gairihi, merupakan contoh di sini karena ini sering terjadi di negeri Yaman. Kalhajri seperti hajar dan yang lainnya. Eh, hajar adalah nah eh, ketika terjadi pertikaian antara dua kabilah, entah permasalahan apapun itu. Nah, terkadang sampai pertumpahan darah, saling perang mengangkat senjata, bunuh-bunuhan. Kemudian dua kabilah yang berpikir tersebut ingin mencari jalur damai di akhir perkara mereka mendapati satu solusi. Namun tradisinya di sana ketika terjadi solusi, nah masing-masing pihak menyerahkan apa yang mereka punya untuk disembelih. Yang membuat kedua belah pihak ridho. Dan ini adalah sembelihan bukan lillahi ta'ala. Nah, bukan syar'i. Makanya kata beliau di sini jangan melakukan perkara demikian karena tidak ada dalilnya. Jangan sampai salah satu kabilah nah memiliki tradisi kesyirikan, nah mereka menyembelih justru kepada kepada jin bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Terakhir dalam <coughs> alinea kata beliau, pada waktu waktu ahli sunnah tas'ali islahil mujtama islahan syamilan tasfiyatan wa tarbiyatan. Oleh karena itu dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang menyeru, mengajak kepada perbaikan kepada masyarakat dengan perbaikan yang menyeluruh. Dengan dua cara yang penting, tasfiyah wa tarbiyah. Nah, ini boleh ajak juga kita sebagaimana yang diajak oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Tasfiyah wa Tarbiyah. Nah, tasfiyah artinya adalah nah pembersihan barisan. Dibersihkan dulu Tasfiyah diambil dari kata sofi. Artinya membersihkan dulu sebelum ditarbiyah. Karena ketika langsung masuk ke tahapan tarbiyah tanpa tasfiyah, nah artinya ibaratnya tong sampah. Seluruh ahlul bid'ah datang, kemudian kita langsung masukkan sunnah. Bisa jadi campur baur antara sunnah dan bid'ah. Tapi tasfiyah dulu, dibersihkan dulu kotoran-kotoran. Disingkirkan dulu noda-noda. Baru setelah bersih, baru setelah murni, kemudian ditarbiyah. Nah, ini tarbiyah. Makanya dari akarnya dicabut. Ketika terjadi permasalahan, di, dari akarnya diangkat. Kemudian ada penukilan yang indah beliau bawakan kepada kita. Halaman setelahnya, "Wa ma ahsana ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah Wasithiyah, Syarh Al-Khurras." Faqala ba'da an dzakara usul ahli sunnati Nah, beliau di sini betapa indahnya apa yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan dalam Aqidah Wasithiyah. Dari halaman yang tersebut dalam Syarat Al-Harras, syarat yang terbaik yang pernah ada. Jadi Syekhul Islam menyebutkan setelah menyebutkan asas pondasi Ahlus Sunnah, pondasi akidah Ahlus Sunnah. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويديدون بالنصيحة للأمة فيعتقدون معنى قوله فيعتقدون نعم، ويعتقد معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين wa وقوله صلى الله عليه وسلم مثل alaihi wasallam توادهم وتراحمهم fi كمثل الجسد إذا wa منه jasad له سائر minhu بالحمى tada'a lahu jasad sahar ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Nah disebutkan oleh Syekhul Islam kata beliau kemudian mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah bersamaan dengan usul-usul yang telah disebutkan di depan yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam akidah al-wasitiyah akidah berkaitan dengan asma wa sifat akidah berkaitan dengan nama alul bait dengan para sahabat dan seterusnya kemudian bersamaan dengan ini semuanya dengan usul ini mereka yang dakwah sunnah dalam memerintahkan kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran sesuai dengan apa yang diiakan oleh syariat diwajibkan oleh syariat. Jadi al ingkar atau al-amru bil ma'ruf an nahyi 'anil munkar jangan keluar dari koridor syariat. Dalam bait syair mengatakan Man angkara bimunkarin atau enam, ibaratnya seperti barang siapa yang mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, ibaratnya dia seperti mencuci darah haid menggunakan air kencing. Nanti tidak ada gunanya. Yang ini najis digunakan untuk membersihkan juga dengan yang najis. Ya, jadi ahli sunnah adalah memperbaiki tanpa ada muncul permasalahan setelah itu. Kemudian mereka juga jadi dakwah ahli sunnah menganggap melakukan ibadah haji, berjihad, mengerjakan sholat Jumat serta sholat sholat Id bersama para pemimpin. Baik itu pemimpinnya orang baik ataupun orang buruk, orang abrol, bir ataupun orang fajir. Jadi jangan menyelisihi pemerintah. Jangan menyelisihi pemerintah. Kita tanggaskan lagi, jangan menyelisihi pemerintah dalam hal-hal yang disebutkan oleh sang penulis di sini atau dalam penutupan dari Syekhul Islam karena ini adalah akidah. Akidah Sunnah wal Jamaah. Jangan menyelisih dalam apa? Dalam hal menegakkan haji, berjihad. Jangan juga kita punya bendera sendiri, pemerintah punya bendera sendiri, kita jihad tidak bersama pemerintah. Demikian juga boleh ditanggaskan di sini sholat Jumat, hari Id. Jangan menyelisihi. Karena kalau kita menyelisih berarti nah kita kita tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usul ini adalah usul. Barang siapa menerapkan ini berarti dia menerapkan usul Ahlussunnah dan barang siapa yang tidak menerapkan ini berarti dia menyelisihi usul Ahlussunnah akidah. Kalau boleh berikutnya lagi, wa yahfiduna 'alal jama'at wa yadununa bin nasiha lil ummah. Dan mereka juga menjaga salat-salat jamaah. <clears throat> Ya, ini kesatuan. Serta mereka juga beragama dan memberikan nasihat kepada umat. Nah, nasihat penting. Adinun dinun nasihat. Jadi orang yang tidak memberikan nasihat kepada saudaranya ketika saudaranya salah berarti dia menyepelekan agama. Orang yang menolak nasihat dari saudaranya juga dia menyepelekan agama. Karena Rasulullah SAW mengikat bahwasanya adilun nasihat. Agama adalah nasihat. Nah, barang siapa yang beragama hendaknya dimanasihati. Barang siapa yang dinasihati oleh saudaranya hendaknya dimenerima karena ini bagian daripada agama. Saudaranya salah kemudian tidak ditegur berarti dia menyepelekan agama. Dia ditegur oleh saudaranya karena kesalahan. Nah, kemudian dia marah berarti dia menyepelekan agama. Ad-dinun nasiha. Kemudian mereka di awal sunnah juga meyakini bahwa tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin permisalan dengan mumin yang lain ibaratnya seperti bangunan, saling menguatkan satu sama yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh perawi wasyabbaka baina aswabih kemudian beliau menyatukan jari jemari beliau dan riwayat sebutkan seperti ini nah saling menguatkan nanti kalau ingin dilepas sangat sulit untuk dilepas karena mereka bersatu berbeda kalau bercerai-berai dilepas sangat mudah seperti itulah permisalan seorang mukmin nah orang mukmin bersatu orang mukmin jangan berselisih Baratnya seperti satu bangunan yang sama-sama saling menguatkan demikian juga mereka beriman ini ahlu sunnah wal jamaah tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasad." Permisalan orang-orang mukmin dalam kasih sayang sesama mereka. Kasih sesama mereka, sayang sesama mereka, cinta mencintai sesama mereka ibaratnya seperti satu jasad yang sama. Ibaratnya seperti satu jasad, tak terpisahkan. Gambaran penting dari beliau tentang satu jasad tersebut apabila anggota tubuh apabila salah satu anggota tubuh mengeluh tentang kesakitan, anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan hal yang sama, baik itu demam ataupun susah tidur. Nah, jadi gambaran yang luar biasa, semua orang bisa memahaminya. kan kalau satu, salah, salah satu anggota tubuh kita sakit, misalnya saja gigi sakit. Nah, salah satu organ di dalam mulut Terkadang mata tidak bisa tidur, badan yang lain pun terasa capek, makan pun susah, membuat lambung akhirnya tidak menerima asupan makanan, akhirnya lemas, loyo, yang lainnya ikut sakit, jantung ikut sakit, dan seterusnya. Dan seperti itulah hendaknya orang mukmin. Saudaranya nah butuh pertolongan dia bantu. Saudaranya lagi sedih dia hibur. Saudaranya lagi lemah dia kuatkan. Dan ini ajakan kepada dakwah ahli sunnah. Pemikul dakwah ahli sunnah. Mulai daripada da'i sampai madu'u. Mulai dari kalangan tadi dan matbu. Kata beliau berikutnya lagi. Wa ya'muruna bis-sabri indal bala wa syukri indal rakha wa ridha bimarril qada. Nah. Wa yad'una ila makaribil akhlaqi wa mahasinil a'mal wa yattakiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mereka dakwah sunnah juga memerintahkan untuk bersabar ketika musibah, bersyukur ketika gembira, serta ridho dengan keputusan Allah. Ridho. Nah, jadi ada tiga hal yang dianjurkan di sini. Pertama adalah sabar, kemudian syukur, dan ketiga ridho. Nah, mari kita balik. Kita balik. Susunan yang tepat ketika seorang tertimpa musibah Susunan yang tepat ketika seorang mukmin tertimpa musibah adalah mulai daripada sabar, ridho, kemudian syukur. Nah, seseorang ketika tertimpa musibah atau kita, kita sebagai orang yang terkadang tertimpa musibah hendaknya kita introspeksi diri. Karena ada tiga tingkatan ketika seorang tertimpa musibah. Tingkatan yang pertama namanya sabar, ketika tingkatan yang kedua namanya ridho, tingkatan ketiga namanya syukur. Nah, ketika seorang tertimpa musibah, hendaknya dia bersabar dan hukumnya adalah wajib. Artinya seseorang yang tertimpa musibah dan dia tidak bersabar, dia berdosa. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Macam rangka musibah disebutkan di depan. Allah Subhanahu wa taala anjurkan untuk nah bersabar. Kemudian di bahwasanya bersabar hendaknya di awal kali pertama jatuhnya musibah. Karena sebagian orang bukan sabar sebenarnya, pasrah. Hari ini ditimpa musibah, marah, keluh kesah, salahkan orang lain, menolak takdir, ribo. Musibahnya sudah mulai mereda, nanti hari ke-10 baru sabar. Bulan depan baru sabar. Ini bukan sabar namanya, pasrah. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, Inna masabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya sabar itu diuji ketika pertama kali terjadi musibah. Nah, bukan nanti hari ketiga baru sabar. Hari pertama padahal dia berkeluh kesah, menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, mencari alasan ini dan alasan itu. <clears throat> Nabi Wasallam pernah melintas hadis dari Anas radhiyallahu anhu dalam sahih Beliau pernah melintas di sisi seorang wanita yang sedang meratap tangis anaknya meninggal dunia di sisi kuburan. Berkeluh kesah, menangis, akan tidak menerima takdir. Nabi SAW datang mendekat kepada wanita tersebut sambil mengatakan, Isbiri wahtasibi, bersabarlah, haraplah pahala. Orang tersebut, wanita tersebut tidak menengok siapa yang di belakang dia, kemudian hanya mengacungkan tangan sambil mengatakan, Ilaika anni, inna kalam tusib, inna kalam tusib musibati menjauh engkau dariku, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku tertimpa musibah, engkau hanya hanya memberikan nah, naam ucapan ini, ucapan itu. Setelah Nabi SAW pergi, kemudian Nabi SAW diberi, nah, oleh wanita tersebut diberitahukan bahwasanya engkau tegur tadi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barulah ditersadarkan ternyata dia berbicara dengan Rasulullah SAW dengan tidak sopan tidak akan meminta maaf kepada Rasulullah SAW kemudian belum mengucapkan ucapan ini Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya sabar. Sesungguhnya saja kesabaran itu dinilai eh, di awal kali pertama tertimpa musibah. Ini yang pertama. Ketika tertimpa musibah, tingkatan pertama adalah bersabar. Hukumnya adalah wajib. Tingkatan yang kedua adalah ribo. Nah, ribo dengan musibah tersebut. Dan ini tingkatan kedua. Lebih tinggi derajatnya dari yang pertama karena hukum ribo adalah sunnah, mustahab Nah, ridho. Ridho artinya adalah na'am menerima. Tanpa berkeluh kesah. Dan barang siapa yang ridho dengan Allah, Allah akan ridho kepada dia. Hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna 'idhamil jaza ma 'idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sakhat Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saja ganjaran besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Nah, kalau ujiannya besar, pahala juga besar. Kalau ujiannya sedikit, pahala juga demikian. Dan tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Lanjut hadisnya, barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, Allah pun akan ridho kepada dia. Dan barang siapa yang tidak ridho kepada Allah, Allah pun tidak akan ridho kepada dia. Jadi tingkatan kedua setelah sabar yang wajib adalah ridho. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah enam tertimpa musibah bersyukur. Mungkin terdengar aneh ketika mengatakan ketika tertimpa musibah kemudian bersyukur. Karena beliau sebutkan di sini bersyukur hendaknya ketika mendapati nikmat namun ini tingkatan paling tinggi dalam menitnam tertimpa musibah. Ditimpa musibah malah justru dia bersyukur. Dan inilah enam ibadah para nabi dan rasul serta pengikut setia para nabi dan rasul. Mereka justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah. Datang kisah dari enam seorang ahli <clears throat> ulama namanya Fadl bin Dukain. Di hari berkabungnya dia, <clears throat> dia menikah. Namun dengan usia menikah yang cukup lama tidak diberikan anugerah anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menanti-nanti datangnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, namun di usianya dia sudah tua, kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, seorang putra. Masih <clears throat> usia yang sangat muda belia. Bahagianya sang ayah bermain dengan anak Allah Subhanahu Wataala cabut nyawanya. Nanti ujian yang luar biasa besarnya. Lama menikah tidak dikaruniai anak keturunan. Dikaruniai anak keturunan baru baru usia enam anak-anak senang-senangnya bermain dengan anaknya Allah cabut nyawanya. Di hari berkabung ada seorang yang datang melayat di di acara di rumah dukanya imam tersebut dia mengatakan nah imam tersebut mengatakan bahwasanya alhamdulillah terdengar oleh sebagian orang yang datang melayu ke rumahnya. Orang, orang tersebut datang kepada imam terus mengatakan, wahai imam, apakah engkau sudah nah, depresi, stres di hari meninggalnya anak engkau? Orang biasanya mengucapkan Alhamdulillah ketika dia diberikan nikmat Ini engkau sedang ditimpa musibah Malah justru mengucapkan Alhamdulillah Dia menyampaikan satu hadis yang tadi kita bacakan di depan Hadis Anas radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ida habba kauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai sekelompok kaum, Allah akan uji dia. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Bisa jadi ini adalah bukti kecintaan Allah kepada aku. Aku bersyukur. Nah, mudah-mudahan Allah mencintai aku dengan ujianku ini. Daripada aku berkeluh kesah, daripada aku enam, ah, ratap tangis daripada aku ah, menyalahkan takdir atau menyalahkan orang lain ini anjuran dari Nabi SAW untuk nah ketika seseorang ditimpa musibah dan bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang dengan ditimpa musibah, hendaknya bersyukur bahwasanya Allah ingin mencintai kita dengan musibah tersebut. Nah, jadi ini tiga tingkatan seseorang ditimpa musibah. Bersabar dan hukumnya adalah wajib. Kemudian ridho dan hukumnya adalah sunnah, eh, tambahan dari kesabaran. Yang ketiga adalah bersyukur. Kemudian introspeksi diri kita, di mana tempat kita ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah lanjutan berikutnya kita akan ambil pada lain waktu. Wallahu ta'ala ala bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyara la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih.